Anakardo riwa nyauta kari muni riwi kabut men Anakardo riwa Kardosiku njaluk dii sing ngiseni akeh rejek sing gak ngiseni bakal cepet Amin muga-muga mandi ucapanmu dhewe Karepku gak ngono kok. Cepet rugi ngono lho karepku. Lambemu ngomong mati yo. Awas ya, gak ngiseni aja nyalahno sapa-sapa kowe. Sing ngiseni akeh rejeki. Insyaallah kuwi sing gak ngiseni bakal cepet. Salawat, salatullah. Alam Toha Bismillah Ya Allah Assalatullah Ayo Bu Melu nyaut meleng ya Ono kardus kelu Kok sek riwariwi ket mau. Ganti acara kok riwariwi kok terus. Ganti keluyuran. Baleni ana kardus kelu. Aja-aja enggolekan gan. Ngono. Wingi seni ora kok muni ganjaran. Sing ngiseni disayang be. Seweneng Gusti Allah sing gak ngisi koncone. Zaman ngomong setan kok mbek nyawang aku.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 mugi-mugi tansah dirahmati Allah dibarokai Allah diridani Allah amal ibadahe ditampi Allah dosa lan kesalahane di ngapura Allah Sedaya muga-muga dicintai Allah Disyafaati kanjeng Nabi Disayangi kanjeng Nabi Disayangi Anwar Zahid Enggak gelem ya wes. Alhamdulillah wa syukrulillah atas pertolongan dan izin Allah pagi ini kita dapat sama-sama hadir bersilatul arham berzikir berdoa bersolawat ngaji sarang-sarang wonten majelis mulia dalam rangka memperingati dan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Sami sehat nggih? Nggih, yakin kula jenengan sedaya sehat-sehat. Soale niki wau jenengan saged rawuh dugi mriki kanthi melampah piyambak-piyambak. Iso melaku dhewe dhewe niku tandane sehat. Wonten ta niki wau sing dugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? wonten sing diangkut ambulan boten saged melampah piyambak-piyambak nggih niku tandane sehat dan sehat kita dilengkapi dengan afiat kalau digabung jadi istilah sehat wal afiat. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah Afiat niku bukan sekedar sehat biasa. Kalau sehat itu orientasinya zahir, tapi kalau afiat itu orientasinya batin. Sehat itu urusane rogo. Awak sakujur badan sawantah jasmani tapi nek afiat niku urusane jiwa urusane batin urusan ati urusan rohani jadi afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah afiat niku tegese sehat sing digawe nglakoni taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat tapi hobinya maksiat. Awake sehat tapi perbuatannya jahat. Awake sehat tapi morale bejat. Awake sehat tapi kelakuannya kepar. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Nun sewu, pertanyaan kula tulung dijawab. Nek jawabe banter, ngajine rodok suwe nek jawabnya alon-alon ngajine diluk mawon lek gak dijawab tak tinggal mulai. siap nuwun sewu wong sing awa sehat tapi hobine maksiat Awa sehat tapi perbuatane jahat kelakuane bejat niku wonten napa mboten wangi ya teko. Manggone nduk sebelah ndi? Dukur panggung. Matur suwun. Berarti arek sing nyeting iki. Sik tas munggah wis dinyek. Hmm, tunggu pembalasanku. badannya sehat tapi hobi maksiat. Awake sehat perbuatane jahat. Awake sehat morale bejat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Pancen akeh-akeh akeh-akeh niku padha karo rata-rata. Lah rata-rata niku padha karo akeh-akeh. Akeh-akeh padha karo rata-rata, nah rata-rata padha karo hmm, gendeng kabeh. Umume bahkan bisa dibilang 99,9 persen para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing perbuatane jahat, sing morale bejat, sing kelakuane kepar. Iku akeh-akeh ya wong sing awake sehat. Nggih napa nggih? Gak percaya ah, dibuktekno. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekno duwite negara, tukang mangan duwite rakyat. Iku wong sing awake sakit napa sehat. Sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor, tukang gawe rusuhe kampung, iku wong sing awake sakit napa sehat. Rentenir-rentenir sing tukang anakno duit, nika wong sing awake gering ta sehat. Seng soboe karaoke tukang dugem ajeb ajeb ajeb ajeb ajeb ajeb. Niko wong sing awake sakit nawa sehat. Sing tukang gendak bojone tanggane niko tiyang sakit nawa sehat. Sing tukang adu ayam, tukang adu doro, tukang tombok togel, tukang kopek, tukang mendem. Uh. Iku tiang sing awake sakit ta sehat. Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerumpi, tukang ngerasani iku wong wedok sing awake sakit ta sehat. Sing tukang ngomel, tukang ngamuk, tukang nyelatu bojone iku wong wedok gering ta sehat. Iku wonge jawab dhewe-dhewe. Itu sehat yang tidak afiat. Makanya orang-orang yang tubuhnya sehat tapi hobine maksiat itu jane luwe apik lara ae. Apian gering daripada sehat maksiat, sehat jahat, sehat bejat luwe HP, gering. Kan nek gering rodok mending. Gak nemen-nemen. Nah sehat, hobine maksiat, perbuatane jahat, morale bejat, ngake-ngake itu. So, nek gering kan mending. Tapi bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat yo kak ngono engko nang ibu-ibu do salah faham ana tanggae lara disambangi karo diomongi ngene Anjene sampean ku ya apik nek lara ngene kok Mbak aman soalnya cangkemmu ku gak kenean nek sampean lara ngene ki aman kok nek sampean sehat mesti sampean maksiat Ya gak ngono, sampean jok ngono, Bu. Lek sampean ngono, insyaallah lambemu ditapuki wong. Artinya sakit itu ujian. Sehat itu juga embuh eh, gak nyau toh. Berarti yang ngajine dilu ae. Legak nyaut kok dibaleni. Sakit itu ujian, sehat itu juga hmm, kuatir ngajine dulu. Sakit niku cobaan, tapi sehat niku nggih cobaan. Jangan dikira yang namanya ujian, yang namanya cobaan itu cuman sakit tok. Tok itu saja. Aja dianggep lek sing diarani ujian cobaan ku mek lara. Waras ki ya ujian, sehat niku ya cobaan. Aja dianggep lek ujian cobaan niku mek melarat tok iku. Soge iku ya ujian. Soge iku ya cobaan. Ana lho wong iku dikai cobaan melarat kuat, bareng dikai cobaan soge gak kuat. Makanya terus karo gusi Allah sampean zaman ki digawe melarat. Silakan mentertawakan diri sendiri. Kulo bangga, kulo seneng Dulur-dulur kula wong Merjosari iki hebat-hebat. Dikai ujian karo Gusti Allah berupa sehat, dicoba Gusti Allah sehat, tapi gak digawe maksiat. Gak digawe ngelakoni perbuatan jahat. Sampean sehat gelem taat sehat, gelem sholat, gelem melu sholawat, gelem berangkat ngaji meskipun pagi dan ini jam-jam kerja, jam-jam sibuk. Tapi nyatane jenengan menyempatkan waktu untuk ngaji sehat digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Lek wong loro marek nang pangeran Pantes ae. Lara. Wong gering kok gelem nyebut lumrah. Ancene wong gering iku iso ya mek nyebut ngono iku. Gak sapa ae nek Pak Gering amek. Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hmm. Hmm. <laughs> Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wong ceramah kok suguhane ngombe trimo ngene-ngene kita ini. Ya Allah, ya Allah. pantes e gak yo sing anget-anget ngono to ya ya Allah <laughs> ya Allah Terima banyu botol kulkasan ngene <laughs> oh, ya Allah <laughs> ya Allah hmm. Iki gilane tak ombe gak yo nguyah nguyuh ya Allah Ya Allah. Hmm, Botole yo tutupan kabeh ya Allah ya Allah. Iki ana gelas e kosong. <laughs> Ya Allah. Ya Allah. <laughs> nek wong lara pantes panitia ki yo sehat sehat mosok ngiling ndek gone gelas ae kok gak iso ya Allah <laughs> <clears throat> Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang sakit, dia mendekat ke Allah, wajar. Wong loro eling Allah, nyebut Allah, pantes. Marek nang Allah lumrah. Lan jenengan lak gak lara. Ah. Jenengan mboten sakit, jenengan-jenengan ku sehat-sehat, tapi gelem marek nang Gusti Allah. Sehatnya tidak dipakai maksiat, tapi digunakan untuk menjalani toat. Ini yang dinamakan sehat wal afiat. Winginane tahun baruan nih arek-arek lak gak ono ah sing nyumet mercon. wake, Ngono kula. Niki ten pundi-pundi kula sampekno. Nyumet mercon niku padha karo ngobong duit. Nanti bangane dibong di atok no kota amal masjid. Mangkane masjidmu gak mari-mari bangune kakean digawe nyumet mercon duwite. Ngatuan dilebokno kota amal masjid, manfaatnya jelas, ganjarannya jelas. Atuan dikekno arek-arek yatim Jelas manfaatnya jelas ganjarannya. Unyumet mercon itu dilihat dari sudut pandang manapun. kau oleh. Pemerintah melarang, Aparat keamanan TNI Polri melarang. Agama juga melarang. Kenapa? Ya karena mercon itu bahayanya besar. Manfaatnya gak ono. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara mercon. Halo. Wake wisan korbane <clears throat> disomet meledos nduk ngarepe meripat. Akhirnya meripati buta selamanya. Gak ketok salawase, wuto gara-gara mercon. Wakeh. Ono meneh disumet. Karepe sih kate diuncalno, mau dilempar. Tapi sih dicekeli tangan gurung sampai diuncalno, kedisian bledos. Dor! Jadi labo, Eh? Eh kaget. Lho ancene mercon niku ya ngagetno ngono iku. Ana ah mercon suarane crit ngono. Mangkane dilarang soalnya ya ngagetno wong barang ngono merutul no tangan. ono disumet di jero omah. Hangus ludes omain teh. Bahkan berapa banyak nyawa melayang gara-gara mercon. Dan itu mubazir kan? Padahal Quran menyatakan Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin temene wong-wong sing do seneng mubazir nika dulure setan. <laughs> Mulane sing seneng nyumet mercon nika dulure Alhamdulillah setane do ngaku. Tahun baruan kok nyumet mercon. kek maneh mohon maaf ya. 1 Januari itu bukan tahun baru kita. Lek sampeyan ngaku dadi umat Islam, Dua tahun baru Dewi, Tahun barune satu Muharram, siji Syura. Iku lek kepingin merayakan tapi ya tetep dalam koridor Islami. Tapi lek satu Muharram ya gak ono merayakan tahun baru Islam kok gak kemaksiatan ila gak ono. Lah nek Januari iku bukan tahun baru kita, itu kan tahun barunya umat yang nyata-nyata memfitnah Allah. Jari negosi Allah dua anak, jari negosi Allah dua anak. Nah zaman melu-melu ginjal-ginjal kerencalan, jingkrak-jingkrak. Berarti zaman nak melun dukung. Ini eh, mbok gak no aku omong. 1 Januari itu malam dan hari di mana kemaksiatan paling banyak terjadi di muka bumi. Nggih napa mboten? Nah zaman kok melu ginjal-ginjal, melu kerencalan girang gemuyu. Bahaya lah zaman tergolong kelompok manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan terbesar di muka bumi. Timbangane tahun baru satu Januari kayak kerencalan ginjal-ginjal, aduan kelon nih. ono maning sing nyebol trompet. Huwa min amril Yahud. Nyebol trompet tradisi tradisine wong Yahudi. Lho Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Wong Yahudi ki nek ngumpulno jamaahe nyebol trompet. Wong Nasrani nek ngumpulno jamaahe gawe lonceng. Mungkin sampai saiki lho gereja-gereja iku lak ana loncenge. Nggih mboten? Lek wong majusi ngumpulno jamaahe gawe geni. Lah nane tahun baru kae kok mbok nggo kabeh. Ana trompete, ana loncenge, ana genine. Nah kembang api mercon niku ngelumpuk dosamu. Akumulasi. mau oh, nyebul nyebol trompet. Halo. tapa isi enam ngono, wis tuwa ya melu-melu nyebul, <clears throat> isi enam kan ya, nafasnya panjang, aneh kuat, nyebol suarane yo ya tot banter dawa. Tet. Niki wis tuwa. ambane ngongsro menggeh menggeh melu nyebul unine ndak karo-karuan tet tet tet tet tet tet ana sing brotol teko nisor pret bareng pret wis tuwa ngedenen, wong kan wis dobol dadi brotalan brotol kok ngisor ndukur tet ngisor pret tet pret tet pret. Wis gak ah. Ngono kuwi ngenane ya akeh kasus sing digawe bahan trompet iku toko sampul Quran, toko kitab kuning, kitab-kitab salaf. Ya Allah. Prihatin. Wis gak ah. Wong-wong do nyebuli trompet, rungokno. Iku nggarai mancing malaikat Israfil. Kaman gak tau bayang no. Gara-gara wong sak donya do nyebuli trompet terus malaikat Israfil kepancing trompete disebul sisan. Kukut merjosari. Lunas wong Malang. Nek Bojonegoro aman. Hmm, terserah aku sih. Hmm, sing ceramah aku kok. Hmm, ngomong-ngomong trompete malaikat Israfil aku malah hiling. Ono enom tau takon ning aku ini. Terus malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet gitu, Ya, tak jawab, "Yo." Karuan Karuan ditakokno. Takon meneh ini. Nah, terus nek trompete malaikat Israfil niku disebul niku tandane kiamat gitu, Ya tak jawab, "Yo." <laughs> Isek takon meneh. Lah niki trompete malaikat Israfil niku pun disebul tak dereng. <laughs> ya tak jawab, burung Tapi wis dimut. Lune iku temen. Wong sak gurunge Gusti Allah gawe endunya itu Gusti Allah menciptakan sur. Sangka kala semacam sungu. Kanjeng Nabi sing cerita ngono, diserahno malaikat Israfil langsung dikon ngemut. Tinggal nunggu perintah kapan nyebule. Tapi saniki gorong-gorong disebul. Ngono ku arah Eze takon meneh lho, pertanyaane gregetno. Lah terus lek nyebule trompet ngenteni kiamat terus saniki malaikat Israfil niku penggaweane lapo jare. Gregetno tau Aku yo gak kurangan nakal lah jawab oh, kon lek kepengin weru malaikat Israfil ngono saiki penggaweane ngresiki trompete. Soalnya lek trompete kotor sampai teyengen. Lagi engko wayah kiamat disebul cuma muni seperapat ya Allah. Berarti kiamatnya lamek seperapat. Mangkane Dadi kiai, dadi ustad nggone zaman akhir iku kudu fleksibel. Kok guyu ngerti ya sampean? Fleksibel itu duduk kabel. Enggak bodoh karo sambel apa maneh humbel. <clears throat> Harus mampu menjawab dan memberikan solusi berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Ngen arek-arek kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh. Tahu bang ana sing takon Sekarang kan teknologi sudah canggih. Ya terus lapo. Bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Tak jawab ya aku, gak popo. Tapi mergo akad nikah lewat internet, ha nah, engko nek ngumpuli bojone ya kudu lewat internet. Aku. Ngono ku sik takon meneh, nah, caranya bagaimana? Tak jawab, blutut aku yang ngono. <coughs> Arek-arek gregetno kok kadang-kadang. Takon nang bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita. <laughs> aku yang jawab tergantung. Nontoke nduk endi? Nontoke nduk pemean ya gak apa-apa. Tapi lek tepak dinggo bibikmu gak oleh aku. Udahlah, kita itu kalau mengaku sebagai umat Islam, ya harus pakai budaya-budaya yang islami. Uy. Jangan mengadopsi budaya-budaya lain, apalagi yang bertentangan dengan Islam. Apa zaman tahun baruan bareng Niki dulu engkas 14 Februari. Katanya sih, katanya tuh hari kasih sayang. Enggak usah hahu kan. Dinamakan hari Valentine. Lu sampean nih lo, wong Islam melu-melu ngono iku gak pantes blas. Haram. Biasanya engko perengeti hari Valentine nih gue hari Opo. Hui. 14 Februari yang oleh anak-anak muda dianggap sebagai hari kasih sayang bahkan diperengeti sebagai hari Valentine itu adalah hari kematian seorang pastor yang bernama Santo Valentino menengo ta eling-eling lalek no. Santo Valentino Claudio II weleng wek pastor kan gak oleh kawin ini Santo Valentino Claudio II melakukan zina, konangan, akhirnya dihukum mati dalam keadaan zina. Bisa udah. Woi. Nong hari kematiannya wong edan mbok peringati loh. Makanya dinamakan Valentin harinya karena Sing mati iku jenenge Santo Valentino Claudio. Kedua. Lha mati, dihukum mati gara-gara zina. Ngono kok jare hari kasih sayang wong sampel lah. Eh, Embo. Ya kalau ngaku sebagai umat Islam Ya kita harus pakai budaya yang islami. Pakaian kita harus pakaian ala Islam. Ya koyok ngini-ngini lah. Sekarang modelin ndak. Pakaian yang dalam Islam fungsi utamanya adalah satrul aurat, nutupi aurat. Nah saiki model model gowedi komyor-komyor tapi transparan. Bahasa Inggrisnya dan rancang. Lo nek uang lanangi seneng-seneng aja Bu. Karena sebagus-bagusnya pakaian perempuan, bagi laki-laki masih lebih bagus kalau dia tidak berpakaian. <clears throat> Kadang ngisor rapet, dukur, bolong. Dukur rapet, ngisor, bolong. Ngisor dukur rapet, tengah masuk angin. Sembuh ndak karu karuan. Berkata yang islami, berumah tangga yang islami, mendidik anak yang islami. Harusnya kan seperti itu toh. Halo? Sampai gawe gawe jenenge anak, barang itu yang islami. saya saiki nama-nama islami gue wis gak payu. Jeneng Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, Muhammad Amin dianggap kuno. Tonto. anak anak wong Merjosari jenenge lah. Mbuh apa ae. Ndak genah. Anak saya itu islami loh pak. Sopo jenenge? Tony. Tony kok Islami lo, Nah, itu singkatan, Pak. Tony itu nama panggilan. Lah lengkape sapa? A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Cuma dipanggil Tony. <laughs> Tapi namanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. <coughs> Ndak genah. Mulai ulan siji Januari jenakno Januar. Januarti. ana lair wulan Februari jeneng ana Febri Febrianto nek wedok Febrianti nek raire wulan Maret lanang ya Marto <laughs> wedok ya Mariati Maria Mary ngono iku nek lair wulan April ya Aprilia sembuh Melaire wulan Mei ya Maidina. Orang Juni ya Junaidi. <coughs> Juniarti. Wis kemenyek-kemenyek wong saiki kok. Kok laire wulan Juli ya jenakno Julia Perez. Jenakno Yuliati, Yulia. Hmm. Lek lahir di bulan Agustus jenakno Agustina. Hmm, hmm, hmm. Lahir September ya. Nek lanang Septian, nek wedok Septiani, Septiana. Engko Oktober ya Oktaviani, Oktaviana. November ya Novia kalau paking. Oh, Lahir ulan Desember ya <laughs> Desi Ratnasari. Wong Jawa yang mau ketinggalan, lahirnya tanggal siji Maret jenak jenakno jiret. Ya Allah, ya Allah. oh Ono jenenge iku kaya wong Rusia. Keren. Sabklitinov. Ternyata singkatan Sabtu Kliwon 3 November. <laughs> Subklitinov Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, makanya lek memperingati Maulid Nabi berupaya untuk menambah mahabbah, menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berupaya maksimal untuk mencontoh dan meneladani perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diimplementasikan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Aku ki ana tagak sih. Lah kok umek dhewe. Kaya pitik memeti ya. Lah mencontoh Rasulullah itu halo ya dilihat dari beberapa sudut pandang, beberapa aspek prioritasnya itu pada akhlak, perilaku dan kepribadian bukan hanya dari sisi zohirnya isine orang meng wadai kan sekarang banyak yang ngaku-ngaku melakukan sunnah nabi tapi mek penampilan zohiret makanya sabene kula aturno Muhammad dilihat dari beberapa sudut pandang. Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai nabi, Muhammad sebagai uh, uh, uh, pribadi dan dalam beribadah serta bermuamalah. Ini harus dibedakan. Sebagai manusia, iya Nabi Muhammad itu manusia, tapi istimewa Ya punya sifat-sifatnya manusia seperti kita, tapi beda. Kita sebagai manusia makan, Nabi Muhammad juga makan, tapi makannya beda banget. Oke. Kalau dalam bahasa saya, Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Beda banget. Sebagai manusia Nabi Muhammad juga tidur, sama kita juga tidur tapi beda. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur kan gitu. Ya punya hobi. Iki oleh ditiru oleh enggak. Anjing Nabi ki hobi makan daging kambing. Oleh zaman tiru nek zaman sehat. Jangan mentang-mentang karena Nabi Muhammad hobi makan daging kambing berarti ini sunnah ini, sunnah ini. Mau departemen perbadokan nih kok sunnah-sunnah. Ya dilihat-lihat dulu. Lah nek zaman darah tinggine kumat. Tensinya tinggi mangan daging kambing. Karena ini kan sunnah Nabi. Pesen sate telung puluh sunduk dintekno kabeh. Insya Allah bongko kon. Ngapunten, ngomong nang wong Malang lha apa alus-alus. Gelem ngene, gelem ya aja diundang meneh sunah. Halo. Ya salah satu saja. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Kanjeng Nabi harum. Ketetesan keringatnya kanjeng Nabi ini 40 hari 40 malam bau harumnya leket Gak hilang. Keringetmu. Kena ke bumbu sayur asem ya. Mono. <coughs> Es. Muhammad sebagai orang Arab. Ya pakai tradisinya masyarakat Arab. Beliau berbicara ya bahasa Arab. Uy, sama nek iso tiru apik nggih bahasa Arab, wapi nek iso tiru. Tapi nek gak iso ya aja kemlinti. Ngomong ning merjosari bahasa Arab sing dijak ngomong iki bakul soto. Ane beli ini, gak usah aneh-aneh tak tapuk sotil sisan. Bakule gak paham, aneh antum aneh antum apa wong kene wis kon ngene opo wis oh. aku kon wis ngono tok gak kudu nek sampean iso wapi itu bahasa kok nggih pakaian beliau juga sebagaimana tradisinya masyarakat Arab yo ya jubahan yo ya sorbanan Taman tiru oleh api tapi ya perlu diingat bahwa yang ber Jubah dan bersorban bukan hanya Nabi Muhammad. Abu Jahal ya jubahan. Abu Lahab ya sorbanan. Eh, Joko terus mentang-mentang, wah ini sunnah ini, sunnah ini. Sunnah Rasulullah itu jubahan. Makanya terus tiru. Api lah zaman sholat, ngaji, yang ini, ini sholawatan. Majelis dikir jubahan, api. Becak jubahan. Enggak ya ruwet. Ya. Gak ketepan kata narik rem keliru remmu dewe sing mbok tarik munggah. Ngarit jubahan. Dan seterusnya. Lo api lo, ngono saiki dige permasalahan lah. Ndak usah lah. Nah, ini yang bener harus jubahan harus gini gak. Ya kudu landung, kudu cingkrang, ngono iki dige soal sih. Aku ditakoni sing bener ya apa sih? Sing bener gak wudo. Wis alhamdulillah kalau masyarakat kita sekarang udah dewasa. Dulu suka ribut, saya kira, alhamdulillah dewasa-dewasa seneng aku wis do pinter tasamu Semakin cerdas biyen gara-gara tarawih rong puluh karo 8 geger. ini wong kene wis pinter-pinter. Tarawih rong puluh kok imame wolu. Imam selesai, ya imbuh dewe tuh Tari nambahi kan gitu tuh Ngono, tarawih mek wolu lah kok imame puluh Imam oleh wolu, minggat. Selesai kan urusan. Gak usah repot-repot. Nek sampean melu ndi? Nek aku melu 20. Padha gak ruwe lho ndi sing tepak ndi sing bener padha gak ruwe kok. Padha duwe dalile, padha duwe dasare. Ngono. Karo-karo ana dasare padha-padha ya aku milih sing 20. BE meneh ternyata sing bener kok 8. Aku duwe susuk 12. Kan yo lumayan kena ke tambel sing bolong-bolong Delokno nongi, sholatmu kurang. Oh, sesukku Ramadan akeh. Meneh aku lek totalan karo malaikat iki ngono, rencanaku ndo akhirat meneh aku ngono. Nggih, pindah mawon mboten napa-napa. Garing kok sampean ndok kono. Nggih, monggo pindah. Ini gelo bukti anggitmu mulung ndok kursi empuk lu enak. Enak sampean ngeleset dok kono. <laughs> Eh, masih kur nggo ndok kursi empuk nek kemringking kena panas nih. bayar tetap enak enakan sing ngeleset ndok ngono iku. Ambu kecut ya apa Ya. Woi. Lah nek meneh sing bener kok 20 ya alhamdulillah, gak duwe utang aku kathik mboreki, kathik nekori. <laughs> Bener rong wolu yo ya, susu. Kene ge tombo liyane. <laughs> Mboten usah ribut lah, mboten usah geger wong perkara ngono. Piyen masalah kunut harus gak ribut. Harus kunut itu. Itu sunah abad kok. Kalau nggak kunut diganti sujud sahwi kok. Harus kunut sitoe. Ndak oleh kunut ah bid'ah. Hadise dhaif ora jelas saya kira alhamdulillah dulur-dulurku merjosari kene wis gak ono debat soal kunut. Soale padha gak subuhane wisan. Nah, sing kate direbutno lho apa? Ya betul dong dapuramu yang ngono iku. Embo. Sebagai nabi dan rasul secara pribadi beliau punya khususiah, punya keistimewaan yang itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad dan tidak berlaku untuk umatnya. Ada yang model seperti itu. Kenapa? Mungkin bisa jadi itu memberatkan bagi umat. Contoh, <clears throat> Qiyamul lail. Tahajud sakwitire khusus bagi Nabi Muhammad itu wajib. Tapi lek kanggone wong Merjosari sunnah. Coba tahajud witir diwajibno. Hmm, hmm, hmm, hmm. akeh lho sing istiqomah nglakoni tahajud lho, ndi tak golekane yo. Lho kan ketara wong sing ahli tahajud. Sese. Kanok. Padha gak ono. Endi ya? Belas gak ono. Anu wong nek ahli tahajud iki wajahe cerah. Lha iki buruk-buruk ngene model. Kowe rumangsa dinyek minggato. Mumpung gorong, ya paling kowe tambah buri tambah loro yo. Lah kalau diwajibkan umatnya jelas tidak kuat. Bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tidak kuat potongan uang potongan wong diwajib no tahajud cak witire. Kalau malam suluh bangun, ya pada bangun wong merjosari, tapi buah apane sing tangi. Ora usah dijelasno. Ya Allah. Ciwakan Rasulullah wajib, tapi umatnya sunnah dan sebagainya dan sebagainya. Itu bentuk ya, khusus untuk Rasulullah. Rasulullah kalau sare wudunya tidak batal, khusus Nek sampean turu ya batal wudune. Ngono kono sing takon alasane apa? Khusus kan Kanjeng Nabi mbok takokno alasane. Tapi mergo takon ya digenahno. Kanjeng Nabi iku qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika kedua mata beliau terpejam, hati beliau tetap terjaga. Nenek sampean meripate merem mate. Kesadaran hilang, akal hilang. Makanya wudhu eh batal. Nek Rasulullah mboten. Dan Rasulullah itu kalau tidur, anteng. Mulai beranjak tidur sampai bangun, itu nggak bergerak dan nggak berubah posisi beliau ya seperti itu anteng dalam posisi mereng mereng bahasa Indonesia apa ya mereng menengen Hadap kiblat. Kau umpama nduk kene no berarti yo ya kepala di utara kaki Yes, mesti mosok kepala di utara kok kaki di utara pisan yo. Ya. ya apa carane di selatan. Posisinya seluruh sekujur tubuh hadap kiblat. mereng nengen. Jadi terus telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Nek pipi kiri yang masuk meluntir ini ya kanan. <laughs> Lah telapak tangan kiri ditumpangkan ditumpang noi bahasa Indonesia ini apa ya? Eh, Ya? Ya apa? Lah ya dene ya gak iso nungguyu. Ya ditumpangkan di dukurnya pupu kiri. Plek Ya seperti itu posisi tidur Rasulullah sampai terbangun seperti itu. Kan wudune ya gak batal. Lah nek sampean berangkat turu iso posisi ngono iku iso ya miring nengen. Sirang kok lor. Sikil kok kidul. Terus bantalan tangan tengen ngene ya iso sing kiwa tumpang nang dhuwur pupu. Kait mah turu. Tengah-tengah turu. Iso, sikil kiwon dok lor, sikil tengen dok etan. Ndak karo-karuan. Kami ngono to tanganmu operasi tutup dindi. ndi Iso tekan Gunung Kawi. Tekan Gunung Bromo. Sampai tekan hutan Jawa Tengah bareng itu operasi. Ngono ada gak batal ya apa? Khususiyah. Mana? Yo yo. khususiah kanggo Kanjeng Nabi nikah lebih dari empat. Itu khususnya untuk Rasulullah. Tidak berlaku bagi umatnya. rumah nong lanang-lanang itu. Nek umatnya maksimal papat. Cek Bu, sampean aja protes dhisik. dorong tak genahno no Siji ae. Oleh loro nek iso adil. Nek gak mampu yo ya, siji ae. Wis gak apa-apa, istri satu rasa empat. Daripada istri empat rasa satu. Siji ae. Ya, kurang yo ya, loro, tapi kudu adil. Loro kurang telu. Kudu adil, telu kurang kudu adil. Papat sik kurang rabio jaran kon. Wis dikai batas maksimal papat sik kurang jaran niku lho kawinono. Ini anggitmu enggak gaya aturan ngono ah. Lapo takon kiai pira? biro? karepku biro biro. Sementara saya situ. Tak gak bu, guyon nih. Maksimal yo papa tiku, ngono, kurang yo. Kanggo wong lanang-lanang iku lho, Bu. Anggitmu aku ngono. Ah. Gak ngatasi Ya apa waktune kok ya eh jok tiru yang subur. <clears throat> Bojo walu, Dadi kabeh. Niku melu sopo sapa? Rasulku Imam madhab papat yo kabeh yo gak ngolehi. Imam Hanafi gak ngolehi, Imam Maliki yo gak ngolehi, Imam Syafi'i gak ngolehi, Imam hanbali gak ngolehi, Imam Samudra wis mati. Lha yang subur iku melu Imam sapa? Bojone walu. Mengkane yo untune entek kempong. Kakean mentil. Nah, dalam beribadah dan bermuamalah ini yang mutlak harus kita contoh persis. Nah oleh gak untuk plek Kanjeng Nabi. Gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah. Terutama yang menyangkut syarat, rukun, wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah. Cek nih Bro. Ndai, eh, enggak ini untuk Kalimantan nih. nih adem lah numpak pesawat. <laughs> tak percaya nih adem langsung tak ombe. Alhamdulillah. <coughs> sholat dalam hal syarat, rukun, wajib harus plek Rasulullah. Lek sunnah-sunnah yang ada di dalamnya Beda-beda dikit nggak apa-apa. Dalam berpuasa, dalam berhaji, melaksanakan syariah-syariah itu harus plek dengan yang dicontohkan Rasulullah. Tidak oleh ditambah, tidak oleh dikurangi, tidak oleh dirubah. Halo? Saiki nengane dong gawe-gawe dhewe kok. Dalam berjihad harus seperti dan sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah. Gak ngarang dewe, kaya arek gendeng gini. iki. Ya aneh sih ngebom di Jakarta Beritanya yang dugi mriki apa betul? Oh. Tak pikir gak tutup kene. Ini kau arek-arek gendeng ae Wong budek yang ngebom. Gak budek ya apa? kok karo pemimpinnya itu diinstruksi. Oh berangkat ke Suriah ngebom. Siap. Rungune Sarinah. Oh kongon berangkat nyang Suriah iso mangkat nyang Sarinah. Wong doblek ya ngebom. Ngono ku ana sing takon, itu yang ngebom bunuh diri kemarin itu apa dia Katanya mati di jalan Allah, mati di jalan Tuhan. Tak jawab, gak, engkau ini gak di jalan Allah, di jalan Tamrin. kalau apa polisi tentara foto-fotoan kono Tak Sak bansere sisan. Tugasmu ini joko nangkene Bro. Malah selfie. Gue ya arek enom eh? Iki aku nerangno iki ngewangi sampean. Dan bantu polisi, bantu tentara. Mengkane kiai ceramah nduk ndi-ndi yo, didik ben gak do radikal, ben gak do ekstrim, ben gak do makar. Ben sok jaga keutuhan NKRI, cinta tanah air. Makanya lek ono polisi ceramah ujogon. oleh ono dangdutan yang ngepam dong ngarep dhewe. Melungu nang ngisore artis. Delok bokongnya artis. <laughs> Ayo gak trimo minggat sisan. Salamu ngindang ngundang kiai itu Pak Kumat kok. Mereka itu bukan jihad, tapi jihad. Kendat yo. Ambekan wong Indonesia ini terima diwedeni bom cek-cek gak wedi blas. Kecil, wis panganane bendino. Wong Indonesia bakso granat ya dipangan kok bakso nuklir dimplok trimo bom cili, gak wedi tong tongseng lho wong kene ya doyan tong teko seng kerupuk sing dipangani ora kerupuk biasa kerupuk opel dipangan lah arek cili cilik merjosari panganane apa molen lho trimo diwedeni bom ketengan Gak wedi. Wong kene gulane ora gula biasa, gula batu. Gula pasir. Es yo es lilin, yo ya nante es mega mendung sak langite pisan diudek. Lho Pak RT lek mangan kacang ora kacang biasa tok, kacang atom yo dimplok. Malah ana rawon setan barang ngono. Engko trimo diudeni bom cilik ketengan gak wedi. <coughs> Embo. Makanya lek <coughs> dalam menjalankan syarat rukun wajib harus plek Padha mek Kanjeng Nabi. Lah nek sing sunah-sunah di dalamnya beda-beda dikit nggak apa-apa. Contoh guys yang paling gampang masalah sholat. Rukune sholat gak oleh ditambahi, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah. Ui. Takbiratul ikhram. Ya harus takbiratul ikhram seperti yang dicontohkan Rasulullah. Dan harus pakai Allahu Akbar. Gak oleh berubah. Allahul Azim. Pene bojone jenenge Abdul Azim, Allahul Azim. Ndak oleh. Allahur Razzaq, ndak oleh kudu Allahu Akbar. Baca Fatihah rukun ya harus Fatihah. Nggak oleh mbok ganti. Wah, Fatihah terus ket piyen bosen aku. Kabeh-kabeh Fatihah tampil beda dong. Kok ganti sing luwih dawa, surat Al-Baqarah ngono. Gantine Fatihah, Mas yo luwih dawa yo gak oleh. Kul oleh mari Fatihah. <laughs> Ini tak bahas lah Fatihah iku ta, Bro. Fatihah iku lho ndak gak oleh dirubah. Yo kudu Fatihah. Ngono lho. Hoi, Ruko harus sama persis seperti ruko yang dicontohkan Rasulullah. Gerakannya seperti itu. Orang oleh nggak ruko gaya baru, degek ambek kayangnya. orang oleh. Paham tak gak iya. oh, Nek sujud yuk kudu nyosop-nyosop jungkel-jungkel ngono iku. Sikilmu mancal-mancal. nah <clears throat> oleh baru-baru karo kelesetan ngono tidak boleh. Itu harus plek. Nah kalau yang sunah-sunah di dalamnya, nah apa-apa. Beda dikit nggak apa-apa. Asal jangan dibuat-buat. Contoh, mengangkat tangan waktu takbiratul ikhram. Kalau Rasulullah berdasarkan riwayat yang paling sahih niku hadwa mangkibaihi lurus dengan kedua pundak. Telapak tangan lurus kedua pundak berarti jari jemari lurus kuping, lurus telinga. Nah iki gak podo plek gak apa-apa. Ukuran titik utawa kendean titik gak masalah. Ojo nemen-nemen. Misalnya kedukuran titik ya sama ini. Nah, kedukuran titik. Nek kedukuran nemen. Kelekmu lo mudal. Tak kendean. Oh, Rasaku ya welek. Gerakan sholat itu kan indah. Kalau gerakan itu wagu. Tidak indah. Mesti salah. Nah kalau gerakan sholat itu semuanya indah. Indah dan enak. Kalau nggak indah, didelok nggak enak, dilakoni, dirasa no. berarti keliru. Allah, plek enak. Kedukuran juga ya enak, Bro. Pemane kendeken. Welek wis Roko mesti indah, plek. Nah, tegak lurus 90 derajat. Makanya ki tangannya nyekel dengkul. Katik gak indah, nyekel ngisore dengkul, polok mesti melungker kaya terenggiling. Elek dadine. Tak sing dicekel dukure dengkul pupu ini, mesti kaya garangan nyengongok. Nah, indah berarti itu salah. Rasa nol lah. Saman sholat kok gerakanmu gak indah, mesti ku keliru. Kurang pas. Paham gak? Yes. Ojo digawe-gawe, ngadeng takbir dikay kay. Allah. Ana sing diumet-umetno barang Allah. Malaikate bingung ngono. Lapo ngono barang. <clears throat> ya. Maneh. <laughs> Biasanya sing dadi ribut ya, ngangkat tangan pas tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, iku yang macam-macam. Ana sing Ya, kita umumnya kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah ini jari telunjuk diangkat. Gitu. Ono singkit mulai at-tahiyatul dicelene wis ngececeng. At-tahiyat wis ngene terus. Mulai awal at sampai terakhir ngopeni terus ya ono. <coughs> ono. Ono sing kok kaitane biasa, tapi begitu illallah terus endut endut endut ngono model dangdutan modelan ini endut endut endut endut endut endut endut endut Endi sing bener, ya wis gak apa-apa lek ngono-ngono iku sing gak apa-apa. Lek iki obara karo kan apa gak bata. Gak. Kalau gerakan niki ya mbok sak mulai terus ini tidak apa ini tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat kan salah satu yang membatalkan sholat itu tiga gerakan yang mutawaliat berturut-turut itu yang gerakan-gerakan besar yang berturut-turut nek iki gak gak dianggap gerak ini terus juga batal sing gak oleh ini. Lagi gak oleh boleh Nah setahu saya yang bodoh ini Rasulullah itu ya yang paling sering ya ketika illallah sing tak ngerti ini sing pelajaran ku ini Asyhadu la illallah. Sampean kate mulai awal ngepun atahiyat kawapa Monggo, monggo. Pernah Rasulullah jarinya gerak-gerak itu pas sholat subuh, musim dingin. Rasulullah kan kedinginan. Tapuan nih, tak demen. Akhirnya kan gemeter. Jadi ketika illallah ngejer. Ya ada sahabat yang ngerti, oh Rasulullah itu kalau ngangkat jari ketika illallah itu dirijine ubah-ubah. Tak arep monggo mau illallah mau ngini ngini monggo. Monggo. Sing penting aja mbok wale. Asyhadu an la ilaha illallah lagi aja. Mbok wale ini iki aja. Nah, misalnya sampean duwe calon wali kota, calon bupati nomor urut telu, <laughs> misalnya asyhadu alla ilaha illallah ini ya aja. Aja ngono. Es, engkau iso teras terus ikut mau. Ya wes saiki sing terus Rasulullah itu dermawan. Nah, ini yang harus kita contoh juga. Kedermawanan Rasulullah itu seperti hembusan angin. Bes, secepat angin. Sampai Rasulullah itu nggak pernah menyimpan duit hingga matahari terbenam. Kecuali semua duitnya disedekahkan. Tidur malam itu sebelas kali duit. Pernah satu ketika Rasulullah tidur malam itu gerayang-gerayang saku jubahnya. Kok ada duit yang tersisa? Sumpek susah. Gak isok turu, gak isok sari. Ya Allah, kok isi ono duit yang urung tak no. Jadi ngerayangi sak ono duwite susah gak iso turu. wali aneh sampean anda ya. <laughs> Ngerayangi sak kok gak ana duwite. <laughs> iki jelas esuk dicelathu iki. <laughs> jelas meneh celatu, iki ngono nek sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat lapo saiki lagi njogo. Mau nanti ae. Mau selfie karo polisi karo tentara iki Nanti mau. Gak genah. Wes panitia banser-banser aja kei rokok Subhanallah dan apalagi untuk masjid. Mulai panitia panitiane seweneng gitu iki. Nah, panitia mau gak zaman noah. Mohon doa, mudah-mudahan pembangunan masjid tahap ketiga, di tahap ketiga. Segera selesai dan mari sama-sama kita bacakan suratul fatihah. Aku yang mikir, fatihah tok orang irot dadi masjidmu. Fatihah ya Fatihah, Bro, tapi semene tokno. ya kudu ana semene, ana wesine, ana kayune. Anggenmu Fatihah iku ya kena nggo bangun masjid ngono. Ya penting iku, ya. di Fatihah iku ya penting, tapi aja kok Al-Fatihah ngono to. Nganti peritel lambemu ya ora dadi masjidmu, maca Fatihah tok. Hey. Lho, wong golek donya iya, monggo. Tapi eling pesene Quran. fi ma ataka Allahu daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya min makna tab'id artinya sebagian songko dunyo, eh boleh ono kebahagiaan kampung akhirat, negeri akhirat yang disediakan oleh Allah itu sebagai prioritas tujuan hidupmu. Neng, jangan lupa bagianmu dari dunia. Sebagian teko dunyo. Yo ya, sebagian naik masalah donya Ojo nemen-nemen. Dipikir wong nek donyane akeh mesti bahagia ngono. Wong iki pikirane lak ngono ta. Dianggap sing iso bahagia ku sing duwite akeh, sing diarani wong soge. Lah sing duwite titik, wong melarat gak iso bahagia. Salah besar itu. Bahagia bisa hadir untuk orang kaya, Bahagia juga bisa hadir untuk orang miskin. Lah nek sing iso bahagia iki cuma wong sogeh sing duwite akeh, berarti Allah lah gak adil lah. Namanya Allah gak adil. Kalau yang bahagia cuma orang kaya, sedang orang miskin gak bahagia. Bu paham bu Wong Allah iku adil kok. Wong sogeh iso bahagia, wong melarat ya iso bahagia. Jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Lo coba anggap nek sorong ini meng wong melarat tok ngono to sing iso ngalami soro wong melarat tok nek wong suge terus gak tahu soro. Pret. Derita bisa dialami orang miskin, derita juga bisa dialami orang kaya. Lainnya nek sing soro mek wong melarat toh berarti Gusti Allah lah gak adil. Paham? Gini loh Bapak Ibu, banyak orang yang bisa membeli kasur tempat tidur, tapi tidak ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? <laughs> Lah nek kasure kabeh wong iso tuku, sing soge maksudnya maksude. Tak baleni. Wake wong sing iso tuku kasur, tempat tidur yang mahal. Tapi nggak ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Jangan dikira yang tidurnya di kasur, spring bed, mentul-mentul yang harganya mahal, itu lebih nikmat daripada yang tidur beralaskan kardus. Ojo mbok anggap loh, wong sing turune ning kasur mendut-mendut mentul-mentul kuwi luwih nikmat timbang sing turu lemean kardus ngeletak nang ngisor ngono iku. Hmm, belum tentu. Paham tak gak ya iki? Wong turu ning kasur karo turu lemean kardus, bedane mulai kate merentok iku. Nggih mboten? Aku wis tau ngalami karo soalnya. Bedane mulai kate merentok iku. Begitu wis merem, ya padha ae. Malah bisa-bisa lebih nikmat yang beralaskan kardus itu. Turuan yang kasur spring bed mentul-mentul, enak gak rukun karo bojone, ya jejek-jejekan terus. Sikut-sikutan ya setengah telu iso ceblok bareng kok. Untuk ruang kardus nek karo bojone rukun, ya keruntelan terus kok. Pikiran lah iya. Malah wong suge sugih saiki ku akeh sing kena penyakit gak iso turu. Penyakit susah tidur namanya insomnia. Napa, Bu? Ilmu mek niat tok iku mau. Banyak orang-orang kaya itu sekarang yang kena penyakit nggak bisa tidur. Insomnia. Dia bisa tidur harus minum obat tidur dulu. Namanya Valium dua, tiga, empat butir, baru dia bisa tidur. Lah nek wong gone Merjosari kepengin iso turu wis gak atik, minum obat tidur gak atik, berangkat to ngaji, lunggu wong gelek sendenan kowe iso nduwe. Nanti ngiler-ngiler mangap. Iya tak gak? Oh iya, Mungkin wong kene iki lek dina Jumat berangkat sholat Jumatan budal disian, gak perkara kate manggon garep. Gelek ya <clears throat> sendenan karo sing jejer kipas angin. Budale disiki, tapi yo gelek sendenan karo sing ana kipas angine. Dadi engko wayah khutbah iso khusyuk. Khatibe bersemangat, "Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah." Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. cocok wis tak pikir kok gak cocok. Sampeyan iki lho sing gak pati soge, angkate ngomong melarat gak mentolo aku. Boleh nyambut gawe tutuk oma, Sing nyambut sapa? Bojomu langsung, lek bojomu bener dibukakan pintu, cium tanganmu. Subhanallah. Enak ae wong soge-soge kok. Mulai kerja sing bukakno gerbange sapa? Pembantu. Nggih mboten? Eh, sing bukakno lawang omahe pembantu. Bojone meeting. Paling me SMS juga nih pembantu nih. Mbok, kalau papa pulang nanti tolong siapin makannya. Sing nyiapno mangane sobo Pembantu. naik sampean sobo Pak? Bojo soalnya Katim Bayari pembantu raga blek duet kan Nikmat Niat sampean pulang disambut sama istri, ketemu sama istri, makan berdua sama istri. Wong suge-suge iku jarang ketemu bojone. Nikmatnya tuh di mana? Ngono kabeh-kabeh do pengen soge. Makanya Bu, mumpung bojomu isek melarat. Manfaatkan dan nikmati kemelaratan itu. Loh, akeh lho, Bu. Wong rumah tangga ketika isik melarat bahagia, mesra, rukun, runtang-runtung ndak karuan. Begitu tambah soge, cekcok mendino berantem dia bari geger tok. Sing lanang curiga katanya sing wedok duwe pil. Sing wedok curiga jare sing lanang duwe will. Makanya sama tak dongak no muka-muka melarat aja. Lho soalé sampean nek soge mrawasno potonganmu iku mana sing lanangane ngene iki. Mangkel ah, minggato. Ya Allah, salahmu ngundang aku kok. Tapi itu bener kok, Bu. Manfaatkan kemelaratan itu dengan dinikmati. Ya seperti kayak dulu waktu manten anyar lah, Bu. Ojo berubah. Enggak kok. Biar nganten anyar wong lanang gak njaluk ditawani. Guyumu kok gak enak ono model. Engko dhisik nah aku ngomong gorong mari. mana gak ngerti karepku buat mbok anggeng angen-angen dhewe ngono. Mas, kopi tateh yo. Anggitmu nawani apa? La haula wala quwata illa billah. Manggon masjid ngeres pikiranmu ngono. Sik nganten nanyar lak ngono, ah, gurung jaluk wis ditawani. Mas, kopi tateh ngono wis kok teh mulai nyugui masya Allah diperintah teh langsung berangkat nggak teh disuguh nondok ngarepe komplit gelas lepek sak tutupe komplit oleh nemulan tutupe wis gak ono kari lepek tok oleh rong tahun tutup sak lepek gak ono kari gelas tok saiki gelas danganane lho wis gak ono krutul Nek ana tamu ae gelas apik ditokno, tapi lek gak wedang bojone dhewe, gelas sing krutul gak ana danganane. Bojomu yang ngono, Pak. Ya telaten, Pak, di wedoan kaya ngono ini, Mbah ngono, ancene ngono. Iki panitiane sida arek infak. Sida. Ana infak keliling to iki. Ngemis-ngemis lek gak paham. Ono ah? Hah? Oh dereng. Isih ono ya. Oleh panitiane keliling. Sik ada dipandu ta muter dewe. dhewe. Oh dipandu. Ya nek njaluk dipandu ya engko No, duit sing gambare Soekarno Hatta iku ya. Ojo oh, pati murah nggawa golok iku. Ngerusak kotake. Sik ngenteni dipandu ya selawatan. Nah, tak di se, ui, ui, Man bana masjid masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah ikhlas, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Amin nih diterima Gusti Allah nek mung iseni akeh. Lemes sewu gak keterima. Swarga kok sewu iki RT piro? Halo. Rungokno ta? Ya siap-siap iku duduk cangkeme, Bu. Tangane sing nyiapno. Tetep konsentrasi. Uy. Ojo wedi melarat mergo jariah, pemane kanggo masjid. Ojo wedi duit muntah, Mu janji negosi Allah kok. Anfik ya Adam, unfik. Ngono oh, gane hadis qudsi. Infako, engko tak kei job sing anyar. Luwe api, luwe akeh. Tapi lek sedekah, ojo niat golek balasan donya. Engko lak padha karo wong dagang an. Aja. Yang sedekah yang sedekah ana ae. ikhlas, ga ikhlas ya wis. Hoi. Hoi. Eh mbok gak dikatekno aku. Sedekah ga ikhlas iku luwe apik timbangane iso ikhlas gak sedekah. Yo gak kuwale anjen tak gawe ngono kok kuwale. Kadang lah ono awo ah, ngomong ngono ku. Nanti bangane kok gak ikhlas satu angka, Ya percuma yo. Gua duit. Makanya aku yo jarang sudah Angkitmu sudah kok itu gampang ah. Angel, lah nek gak ikhlas ngono Ayo. Nanti bangane gak ikhlas satu angka, Makanya aku lek tadi ano popo, santai aku. Aku tenang. Bapak wong ngurun yo wis anjen wong iku gak ngerti. Iku koyo ya bener to iku. Tapi ngono iku salah. Padha karo maca Quran keliru. Iku luwe api, timbangan isok bener tapi gak tahu maca. Keliru gak ya wis. Sing penting ojo ndarat keliru. Masih yang keliru maca terus niatono belajar. coy, niati belajar. gue suwe lak yo bener. saya ini bener-bener itu biyen kaitane yo keliru. Halo. Yang penting gak oleh sengaja keliru, jarak keliru, itu ndak oleh. Tak baleni. mau Quran masih yo ya keliru, luwe apik timbangannya Bener tapi gak tahu maca. Tapi sekali lagi niat ono belajar. kau gak ikhlas, luwe api, timbangannya ikhlas gak sedekah. Gak ikhlas yo ya wis nang diikhlas-ikhlasno. Wis wis walak yo ya ikhlas. Keliru yo ya wis maca Quran niatono belajar diwaca. Engko suwe-suwe lak yo bener. Nggih. Nung kadang-kadang ngono. Maca Quran ra iso gak apa belajar terus diwaca. Numpak sepeda ontel balak-balik tiba. Gak masalah, dan numpak terus engko suwe-suwe yo iso. Wong sing saiki iso-iso numpak sepeda, kontel pinter-pinter iku biyen yo balak-balik tiba, yo tau ketangsang nduk pager barang ngono. Iki kok ana sepeda gak ana wonge iki nduk endi? <laughs> Karo lek uangnya kecepet pager. Anggitmu moro-moro iso celingkrik ngono ta. Ya enggak, iku biyen ya balak-balik tiba. Sing saiki apal-apal Quran niku biyen yo ya kaitane yo ya gratul-gratul, yo keliru balak-balik. Sik ngapono alif fathah, alif kasra, alif dhamma, u, a, i, u. Biyen yo ngono, ba ba, ba kasra, bi, ba dhamma, bu, ba, bi, bu. Alif i, kaf dhamma, ku, ra fathah, ra, ta kasra, ti, iku, roti, wadan kotak. <laughs> biyen yo ngono. Alif ya sukun fathah I lam fa sukun fathah love ya doma you I love you. Pian ngono. <clears throat> Alif ya sukun fathah I mem sin sukun kasrah miss ya doma you. I miss you too. Ngono. Wis maca. Makane nek kula ngoten sedekah gak ikhlas ya wis nang sedekah diikhlas-ikhlasno. Nggih. Karo tonggo gak rukun, ya wis gak rukun karo tonggo Nek ketemu nang jangan salaman nang ngono. Gak rukun ya wis, tapi nek ketemu nang jangan salaman, Enggak sih sak rukun-rukun dhewe. Katanya sampean salaman karo tonggo ngenteni rukun yo ya kesuwen selamati wonge. Ngono lho. <clears throat> karo bojo gak rukun ya wis. Nanti desek nae ngono, Pak. Dipepet-pepetno terus, enggak rukun-rukun dhewe. Sing guyu. Ha ha ha ha. Lho lho lho lho. Lah kok malah ngene, kok malah ngene ngono. Jejer bojo ngenteni rukun ya kesuwen kok. Rayukun ya wis nanti pepet-pepetno terus ngono kok. Golek metu rukune kok. Sedekah niku manfaate kuwantah lho Bu. Siji nyelametno. As-sedekah tu tadfaul bala nomor loro ngakeh no rejeki muda akeh kamu ndak didik Qurane ngarani paling didik tikel pitung atus gak kira entek duitmu ini kira sih gak percaya ya dia ngomong hmm kabeh kiai nek ngomong yang ngono kabeh jari nek sodako duitnya tambah akeh mundak gede hmm nyatane Aku ndek duit sak juta, tak jariahno masjid sewu. Ya karek 600. Ngare wong kene ini kepinteran matematika. Soale Malang kan kota pelajar. kok pinter-pinter matematika. Padahal matematikanya gusi Allah gak bodoh karo matematika kamu, gitu? Oh no. matematika kamu lah. 10 dikurangi siji songo. Matematikanya Allah gak 10 kurang siji miliaran akan tak terhitung kok iso iso sama di ayam babon sepuluh kurang siji gak no tonggo tak kari songo itu, wakeh nah, babonmu songo itu akhirnya kan do rapinan, rapinan, rapinan, rapinan. Mari rapinan ngendok ngendok ngendok ngendok mari ngendok kanker mangker mangker terus nonton nonton nonton neten mana mana mana. Anaknya gak cilik terus, anaknya kan muda gede. Nego nah, anak-anake wis gedhe akhire yo rapinan rapinan rapinan rabenan ngendok ngendok ngendok ngendok ngendok angger mangger mangger neten neten neten terus mana mana mana Anake nek wis gedhe kok akhire anake yo do rapinan <laughs> rapinan rapinan rapinan ngendok ngendok ngendok ngendok ngendok angger mangger mangger neten neten neten terus mana mana manak. Kan jadi dadi wakeh to anake. Lah anake iki ora kok kutuk terus, nggak akhire dadi gedhe nek wis gedhe anake kan yo ya butuh rapinan rapinan rapinan gitu. Nah, Tower rasa. Ngono lho, paham napa mboten? Eh, ra percaya. Sik ngono ae nek wong medhit iku. Ra percaya. Wong dikurangi kok tambah akeh. Gadep cangkeme kiai. Kiai dicangkem-cangkemno kok terus. Jenenge dikurangi iki ya mundak sak, mundak titik ya mundak cilik wong dilongi. Wong dilongi kok mundak akeh, mundak gedhe. Contone ya wis ana lho. Apa? Arek sunat iki Nah, arek sunat ya aslinya barangnya lak cilik ah. Lah disunat iku diketok, dilongi. Mesine lak tambah cilik sih. Nyatane yo enggak. Yo tambah gentelo-gentelo ngono. Sondelonteng dawa. Ayo bantahan kon. Lare sunat niku bekak kase lak cilik ah hasilnya. Ya cilik kok mengkeret ngono. Nah terus disunat itu diketok, dikurangi, dilongi. Mesine lah tambah cili ya. Nyatane, iki grayangan opekmu iki. Enggak. nih. Ya. Duitmu sunatan saiki. Gak gak lentek, tambah akeh. kak gak elek mundak cilik, tambah gentelo gentelo, nggo duitmu. <coughs> ya Allah. Allahumma ala Muhammad. Ayo bro nang melaku bro, mari nang didongani aku kata pindah iki. <coughs> Tak karepku sing takon barang. Lha aku le buwene iki ya, rong dina wisan. <coughs> ini sedina tek nduk ngene Jombang. Empat jadwal, Mudah sampai bengi. Mulai isu awan, Bengi ping pindho udan terus. Ning Malang ki sing biasane kota hujan alhamdulillah iki gak udan. Makane bejo sampean oleh jadwal isu tak udan. Pe antrine gak suwi, cuma setahun. Lho ki sing jadwal bengi telung tahun bro wis njaluk jadwal. Sampean iki nunut iki. Tangane tepak tekan Jombang rute Malang. Asline jadwalnya cuma awan iku ndek Malang kidulan, panitiane ngemis ndek omah. Akhirnya karo asistennya ya wis lek gelem isuk iki. Kuwi gak apa-apa. Gelem ae anjen kepingin. Dikokon apa? Ya dikokon ngemis ngene iki asline. <clears throat> Saiki ndek kene, engko mari ngene sik telu maneh. Ndek Malang Kidulan. Di Wonosari eh Wonosari ta. Pokoke ngajung kali pare ambek bos endi sitoke eh, ngono wis kali aku. Acung acung kuwi lho. Nanti ndi sak karepku sih. Kowe ngurus eh. ae. Kata nyumbang opo. Ngurus. Ngono kuwi ana sing takon. Gak payah dan jenengan jadwale kaya ngono. Gak payah ya apa ya payah. Tapi aku seneng soalnya pikiranmu mesti ngono. Mesti pikirane ngono. Aku ya capek sih, ya payah sih, nggak payah gimana, ya payah ya capek. Tapi meskipun payah, meskipun capek, aku seneng. Soalnya anjan wong kene iki kedonyan kabeh. Pikirane ngono. Taman ngojo negatif thinking ngono. Dipikir kiai ku materialis ngono ta. Kiai ku ngerti hukum. Anggitmu ora ngerti hukum. Ngaji niat golek duit hukume dosa. Ngerti ngono iku. Tapi ya lebih dosa meneh lan sampean ngundang kiai gak mbok sangone dosa meneh. Oh, sampean sing IT kok aku sajane wis gak eling ngono iku. Mbok kaiti ae kok. Aja ngaiti ta. Bojo kowe gak tau ngurus ngono-ngono iku kok. Kadang-kadang nek sampe telung dino gak mule ngono pamit aku. Pamit aku telung dino gak mule. Ya sisan seminggu. Aku les dikane ngono kuwi beringis ngono. <laughs> Lah sing anak ya ngono, ngaji terus. Hatiku ya tayang ngene. Ngene demi cintaku padamu. Sampai ngono sampean yo gak menghargai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis mlaku wae iki kerduse. Ya wene sampean gak ada sholawatan, Hah? Kayak biasa ya sholawatan ini Ono kardus riwa Nyauta, Kari muni riwi kak men Ono kardus riwa Kardus iku njaluk tii Sing ngiseni akeh rejek Sing gak ngiseni bakal cepet Amin, moga-moga mandi ucapanmu dewe. Karepku gak ngono kok. Cepet rugi ngono lho karepku. Ngelambemu ngomong mati yo. Awas ya gak ngiseni aja nyalahno sapa-sapa kowe. Sing ngiseni akeh rejek. Insyaallah kowe sing gak ngiseni bakal cepet. Salawat, salatullah. Alam Toha Bismillah Ya Allah uh, Ayo Bu Melu nyaut meleng ya ana kardus kelu kok sek riwariwi ket mau ganti acara kok riwariwi kok terus ganti keluyuran baleni ana kardus kelu aja-aja enggolekan gan ngono itu seni to kok muni ganjaran sing ngiseni disayang pe Sống vấn năng cư giao là sen cả nghi si con chó nè Zaman ngomong setan kok mbak nyawang aku. Nyeluk diantemi ta. Pak enak nyawang kancane dhewe-dhewe yo nyawang aku. Sing iseni sayang pe Sing kang ngisi koncoe Para setan sholawat Sholatullah Ala toha Sholatullah Ala yasin Billah Sholatullah Ala yasin Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.